saya ada salah dalam takbir tablik akbar ini punten lain salah saya salah numondang sama lain ustaz kan manusia yang dikutuk jadi ustaz dikutuk usaha usi bunda di imah kumamah doa akhirnya, Epi sing jadi ustad nah nama Epi jadi ustad mana mah cikal licik nakal di kena ke pang perenang mana nama loncing Kapre di beton, si bapak getih hubungan di pecet di bapak. Reset and development. Bagian kimia ngarumus warna, mata panon rusak nepi ka ayeuna karena harus bergaul dengan 100 unsur kimia setiap hari. Baheula banget jika bim-bim flank karena menyedot kimia minumnya wajibnya susu murni bela jika rongrongkong sepak hijrah enak jadi jika Afgan aslina Bang Laman Tepugu, dulu saya DKM bu, diskotik, karaoke, masas. Kita nak badak atau 15 juta sebulan, jangan intensif, jangan lemburan. Tapi hati tidak pernah tenang, resah, gelisah, gundah, gulana, risau, kacau, galau. Ya, statusnya selalu galau. Nah, bagaimana Ustadz cerita selanjutnya? Oh, eh, dengeng kencan beres. Ya. Ternyata uang bukan syarat bahagia. Money is not everything, tulis uang bukan segalanya yang status buruk money is not everything uang bukan segalanya but no money everything is nothing tapi itu bukan duit liar oges Kuatnya adalah ikhtiar perbuatan rizki mah kejutan hanya doa yang merubah takdir ikhtiar ngajar di rumah kan dia mah ikhtiar perbuatan rezeki mah kejutan karena gaji mah dunungan rezeki mah di Allah setuju non bedanya gaji yang rezeki gaji mah di dunungan di kantor di perusahaan rezeki mah di Allah gaji mah ya slip jeng struk mata nol loba gaji sok slip jeng struk kamu gaji buta mah ya tapi Rizki mah nggak ada slip dan struknya. Rizki mah tak terbatas, gaji mah terbatas. Tetap bekerja mah ke Allah, luruskan niat. Inamal amalu biniat. Nah kaitan dengan hijrah mah hadis pertama dalam Bukhari-nya juga. Inamal amalu biniat. Segala amal tergantung niat. Ya teka dia karena Allah, karena oleh. Karena Ustaz Epi, karena Allah. Mungkin karena Allah menang Ustaz Epi, mungkin karena Ustaz Epi mau menang Allah. Maya risau galau. Ngapain bertemu kalau untuk berpisah? kimia eksakta saya belajar di ITB matematika tentang teknologi mengutur fisika matematika cek matematika dunia mah hiji tambah hiji dua bisa ngaji bisa ngadoa dua sama dua opat mengadoan sok menang berkat opat sama opat delapan mengus menang berkat kudu dihakan delapan sama delapan genep belas mengus menang berkat dihakan beteng sok jadi teas panjang tete mana tuh, tapi menurut agama mas satu tambah satu itu tidak hanya dua satu tambah satu bernilai luar biasa contoh satu Adam satu Hawa maths of God matematika Allah satu Adam satu Hawa berapa miliar manusia dua kali tilu genep cek kurang dua kali tilu tilu ribu cek tukang foto dibayar mereka bawa bodoh pernah di debat nah, dua kali tilu tilu ribu eh ke bawa bodoh tiga roti tawar egois roti tawar roti tawar dibeli temenang ditawar untuk palsu untuk palsu gigi palsu dibayarnya kudu duit asli maka jangan alergi dengan perbedaan yang menyebabkan perpecahan bukan beda pendapat sepakat ya yang menyebabkan perpecahan itu kedengkian disebabkan beda pendapatan bukan beda pendapat si itu coba aing gocengnya ngambek kan Makanya satu bersatu bersaudara. Kalau Ustaz Epi berfoto nunjuk Leni morong Kikis perbedaan, cari persamaan. Dan jelma ulun sarua. Ngajina bareng, ngopina bareng, ngisingna bareng. Nah, itu yang sarua wae. Ada sih persamaan. Normalnya Ustaz nu saruana. Tok, tong sombongnya Tong gede hulunya bising tak helm. Nu gelis, Nu ganteng, tercantik di Purwakarta ada di sini Tong Sombong. Pengalaman kita, riwayat kita hidup sama. Pernah ngorong. Tong Era, Imam Muhasabah. Pasti mau ngorong gayana sarua. Kuno mau ngorong, tara langsung dipicen. Pasti dipakai wirid lah. ciloknya jelek manusia ngorong mah nyimpen api tertata untuk di kolong meja di kolong kursi Sok eta di kelas sok lo badu Tekong sombong lah, kita teh sama lah Kata macan es krim sok, saya boga tiket umroh untuk dua orang spesial buat orang Purwakarta mau umroh? Pulang pergi jalan kaki ke jalan suci ya lu biar mah ngorong Ayun wag extreme, cuma untuk pernah busiat. Ayo Ustad pernah, eh oh, nangan batur, bising kurang hukum, terus gerakan ngorok mas sarua. Pasti diputar-putar. Nah diputar-putar kusaba beleti, pun gede mah. Kan kabayang liang irung nanya. Cicing lah, tong mota lah, sarua lah. Maka jangan alergi dengan perbedaan bagaimana hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleha dengan frekuensi dan resonansi yang sama. Berangkat dari taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat terhadap orang tua. Saya paling takut tiga hal. Allah, ibu, dan yatim. Barusan di Pak Haji Abah Budiman, saya berbicara tentang soleh dan soleha. Ada habaib, ada para ulama dari NU dan lain sebagainya saya datang ke panggung kayak gini coba kudu ngomong naon coba nggak sih cari persamaan cung nutup boga indung cung nu lahir lain tina beteng indung di dia ini konsep kesolehan ngaran kita teh jelema merja tina beteng ma bener mau ngerja tina beteng bapak jelempeng merja lempeng sakapung muntuker mencret mun si bapak nanti ngadar sebelah ceker Kan ayatnya tadi disebut di mukodima. Ibu, catat Bu, kabar udah semua. Ingin soleh ini rumusnya. Wallahu dan Allah ngasih modal kalian semua yang ada di sini. Arrojakum dikeluarkan mimbutuni dari butun perut-perut hatiku Durhaka kedua setelah kalau tuh ke ibu. Lihat perjuangan ibu 9 bulan mengandung kita. Selera makannya jadi terganggu, ningali salah gigi jadi rujit ningali si bapak nu tadina ganteng teh pabelit banget jeung beuteung dikeul we kanu sangu jadi roream hayangna nu aneh-aneh hayang kadongdong jam 3 subuh coba hayang neke sirah RW nu nyiram Bandung Ayah sampai ibu-ibu kenyiram ngadat kasalakina ya atuh ya burusian ngaca yang naon atuh mama tuh kenyiram tahu gue pengen apa sok apa sih yang nggak buat kamu ya aku pengen pasti kotor atuh mah nulain malah ya atuh ya emang bawaan janin yang guys atuh lah dulu janji apa yang nggak buat kamu yang dikontol kandang ayam penting-penting mau handphone demi nu nyiram perjuangan seorang ibu tak <coughs> anu garing ya anu hanep kene Eta hayamna diolok ke si bapak ya matu yang please dia ngambek pemajikan orang cerai ayam teh kokok kokok korocot teh nya hanet kene medok siga mayones eh dah si bapak teh di bawah ya hanet kene dibubuy ya, heula manya atah dibubuy make taira gaji ya asap ngebuah kene ku ayah sok mamahan ku ayah wain punu cager tebal komun kulunya lah ya? pertama pemajikan kerngosbek salaki tentang kesetiaan salapan bulan tebisa nangkuban betul bu terganja oleh kita janin yang mengganjal saat itu di perut ibu kita tapi si mama sabar kemana-mana dibawa disimpen lagi di harum kang becawe di bejalan mah tong tarik tengnya abis nuju ke kandungan eh cek si mang teh ayah tuh ibu-ibu ker hamil ngumah wadah neng ha? kapan geranya mama sembilan bulan nangkarak bisa nangkuban antara hidup dan mati melahirkan berapa juta ibu yang wafat dalam keadaan melahirkan tinggali statistik dan di kebidanan loba Hindung rela melepas nyawa demi anaknya maka durhaka kedua setelah kalau untuk ke ibu. Beresan. singa dora kakak itu. Ibu menangis antara hidup dan mati ketika melahirkan. Lalu ibu tersenyum, anak yang dilahirkannya kita saat itu sempurna. Lalu ibu menangis, anak yang dilahirkannya tampak, campak, demam. Tapi ibu-ibu yang tidak mau dicampakkan ke puskesmas suntik campak. ngajuru leles kene budak kareheng mah di pangku si bapak nak eueuh keur gawe jauh kemana bu ke puskesmas ya budak pek disuntik seperti Hajar memperjuangkan air untuk Ismail yang masih bayi pulang anting dan budak naun bisa di PHP an nah pulang anting mas mas lompat tinggal deui lompat tinggal deui lompat tinggal induk bahlah orang pinarep disumput-sumput ku anak eleh jalikan ge diburial di tempat umum balang ke SMA berdiman atau yang seutik ke pelecehan seksual dicaplok siap Terus boga budak mah ah, di nabes burial na bemok burial na beca burial tas si mamah rayun rayun itu urus sahat lain urus si bapak hukum Mata doraka inuman, Sarwa aja doa ke Allah Di antara dosa besar adalah Doa kepada orang tua Apakah yang soleh, yang soleha Tanya diri, sesoleh apa kepada orang tua kita Hei eh, ibu-ibu jangan egois, bapak-bapak jangan egois Ini anak, ingin anaknya soleh Kurang jika soleh kumat Kapan terakhir sunggam kasih mama Pelah, eh, ingin kawin ya Kata gede ditakul be, sakali-kalina Si sayangnya Kita cukup mairama Makola Roma Irama bidang lutihi. Bagaimana Roma Irama bersabda dalam dangdutnya? Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya, dialah manusia satu-satunya. Kalau kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibu. Saya frekuensi sama Haji Budiman tadi, pecinta ibu, pecinta yatim. Makanya panggil wali kota Purwakarta ngundang mah tadi ladangan nah jadwalnya bantrok tapi ketika frekuensinya sama sehingga sama bunda saya yakin sama bunda pecinta ibu tepuk buat bunda dan berbangga hati dipimpin oleh para ibu-ibu yang soleha mantap lamun Madrosa alias negeri tersoleh soleh kamarana atau gaya rek itu wae hirup deh Aiman mah beriman, hayang amannya beriman. Laut pun terbelah bagi Musa. Kalau beriman mah, api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Semua akan ajaib pada waktunya. Saya bukan ustadz, mas santren pernah tamat, sekolah mah bawae. Tapi dikutuk ku si mama. Mama doakan epising jadi ustadz. Nah, Nasa, mama nggak doakan epi jadi ustadz, ya, jadi presiden, begang jadi presiden. mantul Sacidu metu sakecap nyata Doa ibumu dikabulkan Tuhan Dan kutukannya jadi kenyataan Oh bener Saka di strap baru sakola Tapi nyanyi Suara mana mah ada goreng Nah aku ditanyanyi resep goreng nah we Naik set Kasih ibu kepada kita tak teringat sepanjang masa hanya memberi cara kembali bagi sang surya menyinari dunia Pelalang lempeng nyanyi Ayah menyebut kalimat-kalimat nuan lagu itu ciri. bagi sang surya menyinari dunia ibu tidak pernah mengenal haus yang penting anaknya nyaman benar nggak bu ibu tidak pernah mengenal lapar yang penting anaknya kenyang ibu tidak pernah mengenal ngantuk yang penting anaknya nyenyak perhatikan paling lupa begadang ke orang-orang sah budak teh di pelabuhan pelabuhan bocor ganti ku tutup saji sakingnya anak aslina si mama sok diperhatikan saya lihat istri saya ke anaknya saya anak empat istri semua bukan istri saya punya anak empat anak saya perempuan semua empat bukan perempuan saya empat punya anak sok salah wae bae ketang dinanya nabi ya urang mah kasep ngan payu ya Eta bener induk mah ke anak kan Sengit hiji ge diudak bari ngomong teh tanpa kontrol Mereka akan anak aing banyak akan ngakan anaknya mang ringgitnya dinosaurus tapi kan sakingnya anak terus mun orok udang penting ngunguli siksa bari berem tuh gitu dulu si bapak mau meletet tuh udah capek nges bapak mikirnya pakai logika orok segede gitu dipangku keduaan si mama mah tidur deh si bapak si mama tidur orang tidur si bapak udah rek mangkus ha rek mangkus si mama rek naon nyen orang deh Itu, rek eh, gawe si bapak tapi ke, bercerita bapak kan lain lagi cerita bapak itu mengerah, mengalir keras darahnya dalam tubuh kita oke indung lain kata-kata nabi umuka umuka umuka hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleh hati dia ini tak. Wallahu dan Allah mengeluarkan arrojakum semua kalian yang hadir di sini mimbutuni dari perut ibu kalian karena kita bukan Adam dan Hawa yang tak berayah tak berbunda setuju kita bukan Isa yang tak berayah kita sempurna jelema merja tina beuteung emak la lamu syai'a yang tanpa daksa pas lahir ke dunia mah aw aw ucang-ucangan tuh bisa najong rorelan tuh bisa ngepus siapa yang mengajarkan ibu halo haka ah. jadi tidak bang bang bang bang ah. Kak ayah di Bandung mah ibu-ibu lebay orang kan ditimbang juga kit bang ding pak ding bang bang ding pak ding bang ke ai waosan hayaan ai pentos buluan abangin oh berarti bayi ayah jaibnya sakingnya anak kainung diwapan oh ingat nggak teteh semua pasti mengalami di sini kita lagi kecil main di taman teteh ah, ah. sore-sore nges mandi oh boleh main tapi oh iya, jangan lupa makan ningali sopna begang nggak mau makan nanti sakit mau mau eh ini kapan ngeng ngeng belum Kurang teh bari hangkuka pernah nggak setelah kita seperti hebat dan dianggap hebat lalu kita ingat siapa yang menghebatkan kita lalu sadar membawa hasil keringat dengan sikap terhebat membawa makanan terlejat lalu memohon dengan proposal ketulusan mah sekali mencoba menyuapi mama boleh nggak mah pasti nolak tunggulah gitu. mama mama ridho mama tahu nggak ridho Allah itu ada di ridho orang tua tapi pengen ridho mama dengan cara yang sederhana ini sekali ya mah ngawapan mama mah dek teh mau epi maut asup neraka gara-gara tuh menang ridho Allah eleh tah da sieun budakna nya asup neraka mah soalnya keleutik epi nincak puntung rokok ku mama diletakkan dan tinggal di kotokan, saking epi takut tuh bakar tak enak epi hayang bung nincak sinar neraka boleh nggak mah sok atuh ah, tapi tuh makin ngengeng dong si mama di luhur epi di handap sok mah ah, satu sendok tak habis ditewak disimpan di pura dikurawasan ternyata air mata seorang ibu yang menetes ke ubun-ubun anaknya jadi kita hari ini kapan terakhir melihat kernyit dasi, dahi dan keriput kening seorang ibu langit dahi dan keriput jidat ibu kita si mama ningali urang monok di mana goler diusap ditahtap dicium gape anaknya Rabbi habli minas ya kapan terakhir melihat wajah orang tua kita secara sama terus saat itu mendoakan seperti orang tua mendoakan kita Allah mengfirli walidayah padahal doa seorang anak untuk ibu itu tanpa hijab seperti layak doa orang tua untuk anaknya cuma kita diman dapat pelajaran dari guru agama kita surga di bawah telapak kaki ibu kapan menyengaja hari Jumat seminggu sekali mencium pintu surga untuk membukakan ridho Allah berkah dengan mencium bagian atas kaki ibu kita kapan Cikohawe di arinu pernah minum cisuku indung air mata duyung di arudan pernah nampanan cimata indung di kapasan di sapuan supaya orang hirup dilindungi Allah hati-hati ini muhasabah Ridho Allah biridhul walidain. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Betul? Wa syukrullah fi syukril walidain. Hati-hati doanya dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan bukan hijrah kalau tanpa menghormat orang tua terlebih yang masih ada lalu kemudian efeknya kenapa kita harus mencintai yatim kalau mereka ingat ibunya kemana kalau mereka ingin jajan ke siapa mintanya? Maka nyatakan kepada mereka bagi siapapun yang akan memimpin Purwakarta khususnya program pertama adalah kumpulkan yatim se-Purwakarta, beri jajan mereka supaya Purwakarta seperti Mekah dan Madinah. Karena Mekah, Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah sampai sekarang seperti itu jasa seorang yatim bernama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menitipkan tentang cinta kepada orang tua. Ummuka, ummuka, ummuka. Kenapa Nabi selalu menangis kalau bicara ibu? Karena beliau lahir yatim. Maka Nabi jealousy kepada Wes Al-Qarni dan Salman Al-Farisi. Kenapa Nabi jealousy? Karena Wes dan Salman menggendong ibunya. berkelanjang kaki menginjak padang pasir yang panas dan gesang lalu membakar di terik siang matahari ketika menyorot Kulitnya mengering karena dicekik dinginnya padang pasir di malam hari. Lalu Salman tidak pernah melepas ibunya dari gendongannya kecuali untuk bertoharoh, berburu dan buang air sampai kulit punggungnya terkelupas karena gesekan ibunya yang lecet digendong olehnya hanya untuk mengantar bertawang dan berumroh. Nabi menangis karena aku lahir yatim. Dia viral di langit tapi tidak viral di bumi. Artinya Allah berpihak. Hei, kita semua sama ingin cerdas cuma nggak soleh karena orang cerdas belum tentu soleh tapi orang soleh soleh pasti cerdas faktanya ada tapi sing solehnya karena bumi akan diwariskan pada orang soleh kata ibu saya surat al-anbiya surat 21 ayat 105 benar bumi akan diwariskan pada orang soleh saya sekarang charity penjara sebulan dua kali ke miskin lapas perempuan lapas laki-laki yang mantan para pejabat di sana saya menangis pak kenapa di sini Menurut Kak Indu, cuma pinter kayak itu soleh orang soleh pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin bercari ngogo eh di suka miskin ki urut bupati urut wali kota urut menteri urut itu ya panah ya di dia salah rumus ustad rumus mana aduh tenurut ka indung saya teh pakai rumus namin kali plus naon artinya apa min niat jahat plus cara ngajabat tadi suka kaya jadi suka miskin min oh oke okay. pengen cek si mama cukup pintar nu penting soleh Nabi Muhammad itu sekolah tapi pin, pinter karena so soleh gapleh gaul tapi so Nabi, Nabi memesankan orang mau berjihad sekalipun nggak boleh pergi kalau masih punya ibu urus saya indung munjung kuduka indung muja kuduka bapak kenapa ribuan kilo jalan yang ia tempuh lewat kerintang untuk kita anak-anaknya penuh darah penuh nanah seperti udara kasih yang ia berikan kongkorong coplok gelang lepas anting terpenting nu penting mana yang bahagia ibu menangis ketika melahirkan ibu menangis ketika kita sakit ibu menangis ketika kita sekolah takut tidak terbiayai bahkan siapapun yang punya hutang termasuk orang tua kita pernah dimantankan saja setelah sukses mah jarang ditengok kapan minggu ini kita berfoto sama orang tua kita kapan minggu ini kita menempelkan pipi kita berbisik ke telinganya untuk minta maaf dan ridhonya karena umur nggak tahu kapan kita mencium kaki kita hanya untuk membukakan surga yang di bawah telapak kaki ibu itu herbal termahal di dunia adalah air kaki ibu yang kita minum secara sengaja saya so, bukti otentik punya fakta nyata di pesantren saya orang 25 tahun bocor anus karena mau praktek ngesigara rongkong karena kaluman bapaknya pakai softtek saya panggil ibunya bu nyaah teka budak nyaah apa ustad sok ibu calik di luhur kadia geruan budak nang nah, cager teh yang ustad bah, cai dah centong kumbah itu suku saya nangis gak kuat dengan ikhlas dengan terus karena pernah terjadi dia sampai merinding dicuci minum lah beberapa jam berhenti bocoran anusnya dan sekarang pulang jaga bila kau takut pada rajamu lebih takut pada bisa jadi hajat kita hari ini tidak tercapai, keinginan kita tidak tergapai, hutang kita tidak terbayar, masalah kita tidak selesai. Ini yang tidak kita selesaikan. Wudhu mati nalingan hela, ayam sukses mati indung hela. Setuju? Ridho Allah, ridho walidain. Hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Wa walidun solihun yad'ulahu di antara investasi yang berarti dan abadi kelak di Mahkamah Konstitusi yang akan bersisa deposito adalah idam matal insan in kota amalu apabila anak Adam wafat terputus seluruh amalnya kecuali yang tiga tidak ilmu manfaat yang dicopot iman ketika belajar di sini buktinya ada yang mau sukses dua sodakoh jariah singnya kabudak yatim ara'aital ladzi yukadzibu biddin tidak ada Epi Effendi diundang kemana-mana sampai luar negeri. Lamun Amina budak yatim tidak berpihak nyatakan kepada mereka akulah bapakmu nak juara ketiga tidak orang tua kapan kita mengajak mama jalan-jalan dengan motor hasil nanyuk pakai aplikasi si mama naik motor menginjam data nanti si mama pernah dibonceng si mama keliling Purwakarta membongkar ceng celengan lalu mang jajankan gamis bisi ngeseret karena si bapak nges kapan ngelikan bahagiakan orang tua mau nanti Allah bahagiakan kamu saya kenal Fairul Tanjung yang punya trans saya kenal Rapi Ahmad saya kenal Jokowi saya kenal Ridwan Kamil saya kenal yang punya Krakatau Steel, semua pecinta ibu dan sukses bukan di kepintaran tapi sukses ada di kesolehan karena bumi akan diwariskan kepada orang saya nggak mimpi bu sampai spiral ini kalau Jakarta punya Yusuf Mansur, kalau Bandung punya YouTube Manjur, KB Wawu di YouTube. Saya dibarengi sama Kapolres Garut, eh, Pak Tito. Pak Tito di mana? Di Lembur. Mana ngelemburnya Garut? ke tanggal lemur ini doa ibu juga bakal FP mah bakal dipertemukan orang, hebat bakal minang ke gubernur di Bandung sering bakal jadi keluarga yang wali kota betul bakal banget ayah nang TV ngapain tadi jam 10 di nang TV jam empat di TV mah malah kemarin ada undangan live Indonesia dan Indonesia aku di Purwakarta nyagi banget nah sakit kieu nah. FP mah suara bakal didengar di radio Ciksi mama oh didengar nggak ada yang nggak wujud eh mah ke tanah suci kayak bakal minum jadi cowok endorse standingnya diajak kali itu kadi gratis kabe maka dekati orang tua karena mereka adalah malaikat tak bersayap yang sering kita lihat di dunia ini tapi lupa si mereka kamar di sogiro mereka seperti Allah ikhlas boga budak 12 ka omehan Budak budakna cari lebeng 12 cara di pejabat saware ngeskolot hidungna pikun kadon rapat semua meskipun daripada ngariwekeun ke rumah jongkokeun semua dengan ngapa apa-apa mama di rumah jongkok yang penting kalian di rumah Allah ngeri maka berjanji anak-anak man yang sukses sebentar lagi dengan ridho orang tua kalau satu ketika kita sukses berjanjilah rumah kita agak besar, ada kamar khusus spesial buat kedua orang tua kita sebagai upah lelah mereka membahagiakan kita di masa mudanya dengan kasur terempuk selimut terhangat, air terbersih, sabun terwangi, pasir tersejuk. Rajakan mereka. Nanti Allah rajakan kita. Rabbi aujini an ashkura ni'matka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Ya Allah, Al-Ahqaf 15. Ajarkan tentang rasa syukur yang sesungguhnya atas apapun nikmat yang kau anugerahkan kepada kami termasuk nikmat dianugerahi kedua orang tua perhatikan yatim saya sempat mau bunuh orang gara-gara anak saya minta jajan duit terboga kalau nggak punya agama terjadi pembantaian gara-gara nyuri hati budak teka jajanan tapi Allah menolong ayah seribu nilai bayangkan kalau anak yatim pengen jajan ke saham entar siapapun yang punya hajat kehendak jangan lupakan yatim mereka tidak seperti kita, ibunya lebih dulu dijemput. Menangis. Hati-hati dengan air mata yatim ketika menetes bumi. Pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yadhughul yatim wa la ala ta'amil miskin. Tidak ada kuat kalau tidak ada lemah. Sayangi orang-orang yang lemah. saya kepada ibu saya. hanya nyahnya ngebarudak jalanan karunya Sarena di MPR saya selalu berbagi sedekah setiap detik berkah barang siapa yang membaca Quran sehari seayat lalu tepat waktu berjamaah di masjid lalu bersedekah setiap detik berkah tijaratan lan tabur marugi tek profit nanaon wae saya ketemu Abah Budiman contoh nyata yatimnya ada berapa gitu pesantrennya gede bah orang panggil karena hobi kita sama hidup mah cinta ibu yuk juga kemana wege sekolah tapi jangan lupakan titipan orang tua berupa orang tua dan yatim Allah tidak pernah tidur tak huduhu sinatu wala naum saya belajar sama Arifin Ilham yatimnya ratusan poligami pun tidak jadi masalah karena ada berkah di sana alapur weh kan deh dan meja di sana nangtung ke suku na opat tiga porsi rumah tangga nangtungnya nyamurin mun suku na opat meren daripada hiji pasal mending opat takut di mana salahnya saya coba ngantong bebeja ria berat mana minta izin yang minta maaf Pak jawab dari jemaah anak tuh berat mana minta izin yang minta maaf nyangges mun kapangi minta maaf kudu izin nah jadi kadinya gitu eh cek Rasulullah hei manusia hormati ibumu hiji ibumu dua ibumu tilu umuka umuka umuka seberapa kali berarti tiap budak kudu boga indung tilu jadi punya ah, kayak tim tong kagok ikannya ah indungna ngantung bebejakan di imah sepandai-pandainya menyimpan istri muda akhirnya tua juga Kenapa jadi stres begini halo? Ah, yang poligaminya kalian yang stresnya. Jagalah hati, belalang kupu-kupu. Nih tong riweuh nih jahat nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Sedikit cerita tentang saya. Kenapa saya jadi Ustad? Ngancan wani make kopiah. Dikupluk weh. Kenapa bisa dipilih goblok, ayo koplo kan tuh? Ustaz kenapa beda? Karena TV One memang beda. Saya kemarin diundang di Istana Negara Cianjur, komitmen lo lapain. Awas, saya kadinya daeng, tapi menang tuh pakai lepis di kaos. Karena pas ungu pernah diusir gara-gara pakaian kesopan. Sama kia, mentu, biar sejantan kayak wantun galau, tuh wantun ulah galau, tidak tunas sakit itu tengah batikeun. Untuk orang istana, just the way you are. Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Kalau, main juga tai ngambang. dong hancur bau. Dan doa si mama memaksa berpihak. Eh, memang bakal dikeluarin ke presiden. Ya ngobrol tadi. Kata Pak Jokowi, Jokowi, apa sih rahasia Anda kalau sampai Anda jadi presiden? semua dilayakkan mau melayakkan diri mau memantaskan diri mau menahan perasaan mau didoakan satu saja buat Mas Ustadz Devi rajakan ibu nanti Allah rajakan kamu fakta pak tapi terperang boga hammer mobil tek ngaji mah di Bandung hammer boga dua bodas cenggih mogok di jalan eh, macet di Jatinangor dia pakai patwal kan dia macet mahasiswa tak apa saya jerona pejabat apa sih lebay banget cina orang macet ini enak aja pengen lu buka para parana kan hampir maya ya langsung saya naik dia set apa kabar semua saya happy ya Seketik milik lo baris Pas-pasan, pas kudu, pas ayah. Dan cek si mama, tekudu meri namun Epi butuh pas butuh pas ayah jangan kau kejar fisik dan cantiknya kamu lelah sudah pinjam sa saja namanya untuk kamu tikung di sepertiga malam kalau kamu cinta setengah mati perkosa dalam doa ya Allah yang hammer ya Allah hammer kan mobil nuja dibawa Ustaz, ayo ngaji. Yang mobil mana yang ngajamu Ustaz? Maka iya. Subhanallah. Hati-hati, hanya doa yang merubah hati. Asli nah. Cuman ya ulah terjebak. Udah gampang Perlu di gudang-gudang fisik nalalah. Oh, perlombaan Agustus kemarin paling berat perlombaan naon. Bagi saya mah perlombaan ngangkat kiri di hajatan mantan. Ayangnya apa betul sabar sabar Ustaz, Abike pernah ngalaman di undang mantan kawinan datangi bukti kuat keimanan, kuat keikhlasan datangi senyumi. Berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Terus hibur, kamu ya elektunan di hajatan apa? Hibur. Mang, lagu Happy Tamala kandas satu. Terus nyanyi jumpa-jumpa anak takjo, kosong tahu ambek, hancikna tonyok. Ya, puas, puas, puas. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku tidak di sana lagi. Dulu aku haram jadah. Sekarang kalian untuk mereka tahu aku punya niat dan tekad sampai mereka mau akad. Bila nanti saatnya telah tiba. aja aku sukses aja kamu nyamperin ketika aku dulu berani mati untukmu kamu tinggalkan aku sekarang kamu ingin kembali tidak Marisol My hijrah, my adventure, tinggalkan masa lalu, moving on. Lihat spion mas waktu-waktu. Berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Bebe jangan si mama, mami kudu kemana geus gege baralik deui aslina nyalamperkeun urang deket jeung Allah mah rumus matematika aku tambah Allah cukup aku tambah Allah tenang aku tambah Allah unlimited aku tambah Allah amazing aku tambah Allah mereka Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu setuju? lah. Kamu dilatih kalian japati Kayaknya berurang. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Allah ada masalah tiada. Ngancek Allah deketan indung. asli na ceksi mamah nyat nyat ceksi mama mamah deal deal. Tapi yang naon di yang ngariung di mah, jadi keluarga ngariung. Saya nggak beli imah di mah. Proses mah ikhtiar rezeki mah kejutan hanya doa yang berubah takdir maka mun indung ayah kene tadi mau mulai duh kacida kemana mana atuh gaya banget pabelit jeng bujur asa maju pada mulu rek itu wae dan naon singan teu nyaho tong sungnya nyawana si mama mah perjuanganana keur kan bahagia sekedeng geus Tuhan geus kumaha wadah geus seringan je ya ya daun gedang ya kulum daun gedang ya daun sama ya sok saya udunan sama ya, ya peda ya di tareras balak serakan ya, kotra karek karek ngahuap datang budak ah, na urang ah, ama donina naon ama donininya di pangku kusi mama dibawa kacai di omeha Jaburu jaga buru tiis dan tekuku mahla di dahar lagi dianggap saos tak aduh hati-hati ada orang kakak ini mah rasanya nggak enak kan ah. maka saya urus di Bandung tuh geng motor Brigas, Montrek, Ektas, GBR, Brotherhood semua nggak hiji saya bicara kematian saya bicara tentang ibu mereka menangis dasar lu tuh boga hati tak paling rujit jelema ganteng gagah tapi dora kakak indung mah tubuh kehancuran ah. baru dak di Bandung damai sok presi mama teh atuhun ningali orang soleh teh jerik jerik nanti jerik tulus teh alin jerik melang sok atau ngomong sok di beren naon lah ningali FBI lagi melangkainya semuanya sih sama wana cabut deh doa anak mama entong mah tapi jadi lupa dulu perlu doa mama juara bisa maka pikirku pun melayang jadi kata si mama kata mereka diriku selalu ditimbang dipuja dimanja di di adi hayang naon di panggung. jadi si mama mah sederhana sob. Ya, punya tabungan sudahlah ya eh, dua puluh ribu cukup karena bahagiakan ada si mama mah ulin ke minimalnya belikan si mama pakai sabunan naon odonan naon sikat beli kira si mama assalamualaikum nah tumben datara nah tumben mah, putih dengerin ceramah ustad itu mah ukurannya non cirik pasti langsung kena tengok mama ridho doakan aku mah tadi minta ge mama mah doa aku nggak ini mah serius pengen doa mama terdengar sama aku sendiri yang naon seriusan ah. itu naon na kerese sabun sikat mah naon maksudnya mau disabun dan mama ge ngawarung boga Bukan itu maksudnya, Wah. Berapa kali mama ngemandiin aku, gosokin gigi aku sampai aku terlihat ganteng seperti Siapapun ingin berfoto denganku jasa mama tuh mah. Ya mama nih, sugane eh, doa Allah kutulusna ieu mah ieu iya. curik teh dikuramasan tuh. Sok drive yang mau bakal minum ke luar negeri. Insya Allah kalau umur panjang saya Februari, Januari, Australia, Perth, Sydney, Melbourne, terus Jepang, Hong Kong, Washington DC, sepupu Mesir, Arab, doa mama. Sabun. Sabun. Ringan. Ada bahagia malin kuduin. Money is not everything. Uang bukan segalanya. Tetap money everything is nothing. Bukan duit liar oke. Okay. Tapi mama butuh duit. Mama butuh orang soleh. Soleh, soleh. Hijrah. Datangi mama karena saat aku resah gelisah cuman mawar yang bisa menenangkan guys tetepkan kayak beres yuk kurang tahajud yuk pengalaman spiritual saya kenapa saya jadi seperti hari ini izin Allah lamani alima itu wala muti alima mana wala yang faundal jan min kaljan kalau Allah sudah memberi siapa yang menghalangi kalau Allah sudah berkehendak siapa yang mau menghalangi tapi kalau Allah belum berkehendak siapa yang mau memaksa si mama jadi spiritual 40 tahun lewat 19 Januari 1976 hari Selasa jam 12 malam seorang Evi dilahirkan ke bumi antara hidup dan mati dari ngedennya seorang ibu yang hampir mati melahirkan anak saya ingat 40 tahun kemudian Neng, ah bobo di rumah si mamahnya so enon eh, ya gitu kangen weh hayang bermulaan madu mana nge sholat isya muka mukena Evi, mama biar ngadoa di sujud terakhir yang panggil yang anak mama nuci kau berarti jarang ngalayat kan. Tanya minggu ini aja berapa kali ke si mama. Ingat ke si mamanya dua fitri unggul. Mulai mawat, mulai naon, mulai kabuto, datang, cara ngomong si mama langsung ya. Kongkorong. Dolang, <laughs> bener. Akhirnya kerasa tuh buka induk kanak. Insting seorang ibu. Datang Evi, mah. Nalan dia, naon, nggak sekolah tadi disebutnya anak king anak aing daki aki labu, tina motor gorok nak ma ma berarti bukan indung tadi we Haji Budiman nggak nak hidup ma berarti bukan indung saya juga punya ibu langsung si mama diuk di luhur orang kiri doang doakan happy ma capek capek capek nawan tuh nih capek mah dah KBG capek tuh mah capek hati saya dijawabnya Febri mau nijin mah inget nggak begadang setengah gadang jam 12 gitu sama makanan resep mama tapi dari dua apaan gue happy yang bareng gue terus kita ngobrol mah ingat tuh 40 tahun yang lalu itu 40 tahun loh mah oh, oh, oh senangnya terus mati antara hidup dan mati hampura happy nya mah hampir burung mama ketika mama melahirkan happy happy tenang tenang hati mah yang berkah usaha yang tenang perjalanan hidup ngobrol itunya paling lucu paling punya sejarah mana mah untuk mantap beberapa nak itu istilah mah kita hajud yuk jam 12 jam mama tara lepas tapi Ebi imamna oh atau bisa dudulah jam 12 teng pas saya lahir itu nanti ulang tahun sebenarnya cuman pengen aja sih umur kan tuh ternyata spiritual yang paling hebat dan nikmat sepanjang saya tuh berbagi sedikit pengalaman. Ketika kita sholat bersama ibu yang melahirkan kita, lalu al-fatihah kita diaminkan oleh malaikat tak bersayang bernama ibu. Ya. Barang saya nggak kuat sholat pengen cepat-cepat selesai dan berterima kasih bersujud di Pak Imanul Pak Imanul bisa ngaji terima bakal doa ibu mau dikabulkan Tuhan dan kutukannya hati-hati ibu kalau marah ke anak jangan pakai nada dan kata-kata yang meng mengutuk bangsa Asia goblok siapa juga bapak mana monyet langsung udah mati karena dosa jina dosa doraka ke orang tua bakal diperlihatkan di dunia asli aslina so buktikan doraka ke kolam. maka sudah hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan solehah man sudah punya lingkungan yang signifikan tinggal dibangun saja silabusnya sekali seminggu ada ritual lah ibunya dibawa jalan-jalan sediturnya dibawa ibunya berselfie sama mama bising jadi wajah terakhir yang kita lihat dari wajah ibu kita kaget sok pulang dari sini kenapa rumah dikerubutin tetangga-tetangga mama ada apa teteh tahu mama wafat nangis tuh biasa yang pulang dari sekolah mama tersenyum simpua membukakan pintu sekarang wajahnya pucat pasi bibirnya keluh dan bisu biasa tangannya mengelus ubun-ubun dan rambut kita sekarang kaku tak bernyawa lagi lalu kemudian dimandikan lalu kemudian dikapani mulai tertutup wajahnya untuk perpisahan yang lama lalu dihantar ke keranda, lalu semakin mendekati kuburnya tutupan gue papa kamari kamanawai tapi jangan putus asa tidak ada istilah terlambat hanya doa yang merubah takdir hanya sikap yang soleh yang merubah takdir orang tua wawalidun solihun yad'ulahu anak siapa ini Kecil-kecil sudah hafid Quran, diciwit. inungnya ditanyakan anak siapa ini? Maka banyak berapa juta ibu, ayah yang menunggu doa-doa anaknya. Ketika ada ibu yang disiksa karena maksiat pribadi yang belum teristighfari dan terampuni. Lalu ada hadis kunci menyatakan banyak orang tua yang disiksa tapi tiba-tiba ketika ibu ayah kita disiksa di kuburnya terhenti seketika. Lalu ibu ayah kita bertanya, kenapa kau hentikan siksaanmu wahai para malaikat kepadaku? Jawabannya sederhana. Ada doa anakmu yang soleh dan sedang menyebut namamu di detik ini. Berapa kali dalam sholat kita, sujud kita menyebut nama kedua orang tua kita? Allahumma firli ya. Ya Allah, cabut rasa sakit dan penyakit siapapun orang tua kami yang sedang terbaring sakit karena akut penyakitnya. Doa anak yang sore didengar. Cuman kita nyapelit. Ya Allah lunasi hutang-hutang orang tua kami terlebih bekas membiayai kami dan membahagiakan kami, sekolah kami, kuliah kami. Kami tidak pernah tahu datangkan rezeki dari sisimu langsung untuk kami ringankan beban mereka umrohkan hajikan orang tua simu ya latif pertemukan kami kelak di surga yang sama bersama keduanya warhamu maka marobayani sogiro untuk memeluk mereka menyayangi mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil sok doakan sok kalau judulnya hijrah menuju pribadi pribadi yang soleh karena wawal itu solihun yang bulahu yang tidak akan terputus seperti Ibrahim, Hajar, Sarah punya Ismail dan Ishak. Berani berkorban untuk berkurban. Berani berkorban untuk anak sehingga menjadi jam-jam yang tidak pernah habis dan surut diminum jutaan orang. Itu yang disebut sedekah jadi ya Jangan lupakan man, madrasah aliyah negeri, uh, ilman yunta Ubihi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima alam tanah ya Allah berikan kemanfaatan kami belajar ilmu yang bermanfaat di man ini. Bima alam tanah manfaatkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Wa alim nama yanfa'una wajinna ilman yanfa'una. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkan kepada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami menjadi khairun nas anfa'uhum linnas dari manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Semoga man juara Semoga siapapun yang sekolah di sini bahagia dunia dan akhiratnya. Berhijrahlah sebelum dihijrahkan. Karena hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Nah. Jangan punya durhaka terlebih kepada orang tua. Hari ini kita di punggung bumi, besok kita dihijrahkan secara paksa ke perut bumi. Baju kita hari ini berbeda, besok mau disamakan, dipaksa kafan, tak berjahit, tak bersaku, murah, kasar, berbahan kasar kapanpun tidak tahu untuk siapa dirinya digunting kapan namanya unik kapan kita dikapankan Allah Allah kendaraan kita berbeda besok masa makra anda setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu setiap dengan materi orang bisa menabung di bank yang ia kehendaki untuk berinvestasi ketika di operasi butuh transfusi bisa beli darah ke PMI tapi bisa nggak beli nyawa setiap orang bisa beli buku tapi nggak jamin bisa beli ilmu setiap orang bisa beli kosmetik, tapi cantik relatif. bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Sayangi ibumu. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, cium tangannya, cium kakinya, sampai ke nanti. Jangan lupakan guru adalah orang tua kita kedua di sekolah jangan sakit di hatinya ada kak, akhirnya akidah adalah akhlak bukan jihad innama biustul utami mama karimal akhlak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak maka hormati gurumu sayangi teman rajinlah belajar supaya kau pintar pintar adalah soleh soleh jaminannya kepintaran maka hijrah menuju pribadi-pribadi aja karena pulang masing-masing yuk bangun pribadi mulai dari diri sendiri mulai dari hal kecil mulai dari saat ini Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kaji situ beli koper segitu ya ya tomat ya putih tomat kasih panjang jalan ke macet wali panjang-panjang sehingga buru macet karena saya empat titik hari ini Abah, Man, terus sekarang ke begadang boleh kita menumpang mandi sorry to say namanya nggak bisa dipanjang-panjang biar saya diundang lagi hiji menang pandu hiji kasih pondok kasih panjang na di situ rek pondok rek panjang apal amplop sakit tuh nah jadi karena amplop ya sok ah biar mannya berkah ah saya sekali semuanya sekali Allahumma Allah Ya Allah Nawir kulubana Nawir kulubana Cahayai hati setiap kami Cahayai hati setiap kami Binuri Binuri Dengan cahaya Dengan cahaya Hidayatika Hidayatika Petunjukmu Petunjukmu Kama Kama Sebagaimana Sebagaimana Awartal Allah Awartal Allah Engkau cahayai bumi ini Engkau cahayai binuri, dengan cahaya, Samsika, samsika mataharimu, abad dan abada, selama-lamanya. Ya, ya, ya Allah ya Rabb kami, Zidni, tambahkanlah kepada kami, Ilman, ilmu, Warzukni, dan rizikanlah kepada kami, dan kepada kami. pemahaman, ربنا آتنا في dunya Hasanah وفي الآخرة حسنة Hasanah عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب penutup mungkin ada ilmu tidak setiap salam harus dijawab contohnya Ustaz salam ke kuburan Assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahikun jawab dong lompat dijawab terus salam nasolat pernah tidak ya imam menang makmum lebay Assalamualaikum. Cuma Nah, Ayo iya, ilmu, tidak semua salam harus dijawab. Sepakat ya? Sama halnya seperti tidak semua berdoa harus mengangkat tangan. Ayo doa, mengangkat lengan. Tapi ngangkat suku, doa naon? Doa suka ke WC. Doa asup ke masjidnya. Bener tuh? Ayo iya, deh unik, mengangkat lengan, mengangkat suku. Tapi nah tadi eh, ngadunga tengah angkat lengan tengah sebut tapi anu ngangkat doang kolot ya tau rekian orok Jadi nah, unik doa teh ngangkat lengan doa non cerita doa jumba lain doa berceramah besan assalamualaikum